بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab wa Sunnah Pembahasan Kitab Usiyam <coughs> Pada pertemuan terakhir Kita masuk pada bab yang kedua <coughs> Tentang beberapa uzur Yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan Dan telah kita baca <clears throat> uzur yang pertama dari uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan <clears throat> yaitu al-marad, sakit. Demikian pula al-kibar, <clears throat> orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa. <clears throat> Wal marad dan orang yang sakit dijelaskan oleh para ulama ada dua keadaan. <clears throat> Keadaan yang pertama Orang yang Sakit Dan tidak mampu untuk berpuasa Maka yang seperti ini Hukumnya Wajib berbuka Kemudian Keadaan yang kedua <coughs> Orang yang sakit Yang apabila dia berpuasa Maka akan disertai masyakkah Rasa berat Mungkin akan memperlambat kesembuhannya Atau yang lainnya Maka kondisi yang kedua ini <clears throat> disunahkan baginya untuk berbuka di siang Ramadan. Orang yang sakitnya akan mengalami masyakkah, rasa berat, rasa payah ketika dia berpuasa. <clears throat> Walaupun mungkin kalau dipaksakan mampu. Ya. Tapi disertai rasa masyakkah, rasa payah, rasa berat. Maka yang seperti ini sunnahkan untuk berbuka di siang Ramadan. Kemudian telah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu <clears throat> tentang al-kibar atau al-kabir wal kabirah seorang yang sudah lanjut usia al-ajizani saum yang tidak mampu lagi untuk berpuasa <clears throat> maka mereka juga berbuka di siang Ramadan boleh berbuka di siang Ramadan dan wajib untuk membayar fidyah yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Dan ukuran fidyah telah kita baca pada pertemuan yang lalu <clears throat> disebutkan dalam buku ini ukuran fidyah yang harus dibayar kepada seorang miskin setiap harinya adalah nisfu so, setengah so. Wahada ala kaul ini menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak ada batasan tertentu ya, untuk pemberian fidyah kepada seorang miskin. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, ketika beliau telah lanjut usia menjelang eh, setahun atau dua tahun menjelang eh, wafatnya beliau beliau bayar fidyah dengan roti dan lauknya ya. dengan roti dan daging ini menunjukkan tidak ada batasan <clears throat> naam khusus setengah so atau yang lainnya Kita lanjut pada <clears throat> uzur yang kedua. Asani <clears throat> uzur yang kedua dari uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka di siang Ramadan as-safar adalah safar melakukan perjalanan. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan. Maka boleh bagi musafir untuk berbuka di siang Ramadan Wajibu alaihi qada dan wajib baginya untuk mengqada puasanya tentunya di bulan-bulan yang lain liqaulihi ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun <clears throat> aw ala safarin fa min ayyamin ukhra." Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam keadaan safar kemudian berbuka, maka hendaknya dia mengkodoknya di hari-hari yang lain. Wa qaulihi ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Faman syahida minkum asyhara falyasumhu Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar Orang siapa yang diantara kalian syahid mukim menyaksikan dan mukim di, ting, di tempat tinggalnya di bulan tersebut yaitu bulan Ramadan falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar kemudian dia berbuka maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain dan juga hadis wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anusiyami siyami safar Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang puasa ketika safar. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ketika safar, maka beliau bersabda, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau engkau mau puasa silahkan Kalau engkau mau berbuka silahkan Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bolehnya berbuka bagi orang yang sedang safar di siang Ramadan. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Dan juga riwayat <coughs> bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Mekah di bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Falamma balagal kadid aftar. Fa aftaran nas. Ketika sampai di daerah yang namanya Al-Kadid, maka beliau berbuka. Ya. Dan manusia pun ikut berbuka bersama beliau. Itu di siang Ramadan. Nah, dalam keadaan musafir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam imamul bukhari rahimahullahu taala. Kemudian wayubahul fitru fi safari tawil alladhi yubahu fihi qasru shalah. <coughs> Diperbolehkan untuk berbuka ketika safar Itu pada safar yang panjang Yang dibolehkan padanya mengkosor sholat Safar yang boleh seseorang berbuka Di siang Ramadan Karenanya adalah safar yang membolehkan dia untuk mengkosor sholat Bagaimana safar yang membolehkan untuk mengkosor sholat sehingga membolehkan juga untuk al-fitr berbuka di siang Ramadan fihi khilaf ada perselisihan di dalam buku ini dipilih pendapat yang menyatakan adanya ukuran panjang perjalanan. Wahwa ma yuqaddar bi samaniyatin wa arba'ina milan. Yaitu safar yang kira-kira jaraknya itu 48 mil. 48 mil. Ae hawali samanina kilometron Yaitu sekitar 80 kilometer Nah <coughs> Ini pendapat sebagian para ulama Mereka berpendapat dengan adanya jarak Kawasannya safar yang boleh dia mengkosor sholat sehingga membolehkan dia untuk berbuka di siang Ramadan adalah safar yang jaraknya adalah 80 km kira-kira. Sehingga bila di bawah itu maka tidak diperbolehkan untuk mengkosor sholat dan tidak diperbolehkan untuk berbuka. Ini salah satu pendapat para ulama. Pendapat yang lain mengatakan <clears throat> safar yang diperbolehkan untuk berbuka dan mengkosor sholat adalah safar yang ditempuh selama dua hari dengan naik unta. Dua hari dengan naik unta. Dan ini pendapatnya tiga imam. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah. <clears throat> Hendaknya safar tersebut adalah safar ini tempuh selama dua hari dengan menggunakan kendaraan unta atau jalan kaki. Jalan kaki dua hari sampai mana? Dari sini sampai mana? Hah? <coughs> Kalau jalan kaki berapa kilometer per jam? Taib, <coughs> al-muhim ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada juga pendapat yang lain Pendapat Abu Hanifah Hendaknya jarak yang ditempuh itu selama tiga hari <coughs> Kemudian Pendapat yang lain dari pendapat para ulama menyatakan tidak ada batasan tertentu ya, atau jarak tertentu atau lama tertentu ya, dari safar yang ditempuh tersebut. Sehingga dikembalikan kepada al-urf, kepada kebiasaan masyarakat setempat. Jika masyarakat setempat menyatakan bahwasannya dari tempat tinggalnya menuju ke tempat fulan atau menuju ke daerah fulan itu adalah safar maka dikatakan safar walaupun di bawah 80 km dan walaupun ditempuh kurang dari dua hari dengan jalan kaki <clears throat> yang jelas ketika masyarakat menganggapnya itu adalah safar ya, <clears throat> maka dihitung safar boleh mengkosor sholat dan boleh berbuka di siang Ramadan. Dan tentunya uruf masing-masing tempat mungkin berbeda. Ya, mungkin berbeda. Dan ini pendapat yang dikuatkan atau dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pendapat ini pun direjehkan oleh murid beliau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya Kapan dikatakan safar itu dikembalikan kepada orf kebiasaan masyarakat setempat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah riwayat yang datang dari Nabi saw Alaihi Wasallam bahwasannya beliau, ya, beliau saw salam ya, ketika menunaikan ibadah haji haji wada Beliau sholat di Arafah Dan juga sholat di Muzdalifah Dan juga sholat di Mina Dengan kaum muslimin Dan sholat beliau adalah sholat kosor Artinya yang empat rokaat jadi dua rokaat Sholat beliau Sholat kosor Dan kaum muslimin di belakang beliau Sallallahu Alaihi Itu Campur Ada yang penduduk Mekah ada yang penduduk Madinah yang berangkat bersama beliau SAW. Dan beliau SAW tidak memerintahkan penduduk Mekah yang jadi makmum ya, untuk menyempurnakan sholat. Beliau tidak memerintahkan penduduk Mekah yang jadi makmum untuk menyempurnakan sholat. <coughs> nah, Jarak dari Mekah ke Arafah berapa? Hah? Ada yang tahu? Taib. Bisa jadi kurang dari 80 km. Ya. Dan tidak sampai dua hari ya, perjalanan ke sana. Ya. Dan sudah pernah haji? Hah? Dari Mekah ke Arafah Berapa hari? Faisal Hah? Gak sampai kan? Satu hari gak sampai juga nah, Berapa jam saja Ya nah, Hanya berapa jam Kalau gak macet Ya <coughs> Al-Muhim Berdasarkan hadis ini Nah Pendapat yang dirojekan oleh Syekhul Islam Nutemi rahimahullah ta'ala Ini pendapat yang kuat Adapun pendapat Yang Menyatakan adanya jarak tertentu Sehingga dikatakan safar ya, Maka nah kami tidak melihat adanya hadis ya, atau riwayat tentang hal ini. Ya. Bahkan riwayat yang tadi kita baca riwayat yang terakhir ya, menyelisihi. Nah. karena jarak Mekah ke Arafah itu tidak jauh. Ya. Demikian pula ke Musdalifah dan ke Mina karena jarak yang jauh. <coughs> Maka semuanya dikembalikan kepada orf. Ya. Dalam hal safar, ya. apakah dikatakan safar atau tidak, dikembalikan kepada orf kebiasaan. <coughs> nah. Kemudian Wasafarul mubihu lil fitri fi Ramadan huwa safarul mubah. Safar yang membolehkan berbuka di siang Ramadan adalah safar yang mubah. Ya, safar yang yang mubah. Safar yang mubah atau halal. Misalkan safar untuk ziarah ke saudara, kerabat dan lain-lain. <clears throat> atau safar dalam rangka berdagang atau yang semisalnya. Safar yang membolehkan untuk berbuka di siang Ramadan adalah safar yang mubah. Yang tujuannya adalah sesuatu yang mubah. Fa in kana safaru ma'siyatin aw safaran yuradu bihi tahayyul 'alal fitr lam yubih lahul fitru bihadza safar. Maka jika safarnya adalah tujuannya untuk berbuat maksiat atau safarnya tujuannya adalah untuk alasan supaya nggak puasa, ya, ah, supaya nggak puasa, nah menghindari puasa Ramadan, akhirnya safar. Tujuannya menghindari puasa. Nah, tahayul. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan baginya berbuka dengan alasan safar tersebut. <coughs> safar yang tujuannya maksiat tidak membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Safar tujuannya untuk zina misalkan di suatu tempat. Maka safar seperti ini tidak membolehkan dia untuk safar di siang Ramadan. Demikian pula safar yang tujuannya untuk hial atau hilah. Ya, hilah alasan. Nah, untuk menghindar dari puasa Ramadan. Maka yang seperti ini safar seperti ini tidak membolehkan dia berbuka di siang Ramadan. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan di sana ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan sama saja, safar yang mubah atau safar yang maksiat. Karena ayat menyebutkan faman kana minkum maridon au ala safar. Barang siapa yang diantara kalian sakit atau safar ya, Umum Di sini Allah tidak merinci Tidak mengkhususkan safarnya safar mubah ya. Sehingga umum masuk Padanya kategori safar mubah dan safar maksiat Sehingga sebagian para ulama berpendapat e, Walaupun safar tersebut safar maksiat Maka boleh berbuka di siang Ramadan Adapun pendapat yang pertama tadi yang kita baca dalam buku ini pendapat tiga imam, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian Wa in shamal musafiru sahha shaumuhu wa ajza'ah. Dan apabila seorang musafir puasa maka puasanya sah. Maka puasanya sah dan telah mencukupi. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama termasuk di dalamnya empat imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Kalau seorang yang musafir puasa maka puasanya sah dan telah mencukupi Li hadis Anas dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Beliau berkata, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam as shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Dulu kita safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang puasa tidak mencela kepada orang yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Jadi ketika beliau puasa, eh, ketika beliau safar bersama para sahabatnya, ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela kepada yang tidak, yang tidak yang tidak puasa tidak mencela kepada yang puasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. <clears throat> Dan juga hadis Hamzah bin Amr al-Aslami. Hadis yang lain, dalil yang lain. Bolehnya puasa bagi orang yang safar adalah hadis Abu Hamzah al-Aslami. Eh, hadis Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Eh, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hiya rukhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun waman ahabba an yasuma fala junaha alaih Berbuka di siang Ramadan itu adalah rukhsah dari Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa yang mengambil rukhsah tersebut, keringanan tersebut, maka itu baik. Bagus. Dan barang siapa yang senang puasa, ingin puasa ketika safar, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Artinya tidak mengapa, boleh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan e, jika orang yang safar berpuasa maka puasanya sah dan telah mencukupi. Walakin akan tetapi kita lanjutkan. Bisharti alla yashukku alaihi saum fi safar. Orang yang puasa ketika safar dengan syarat ya, dengan syarat tidak eh, memberatkan orang tersebut. Dengan syarat puasanya tidak menjadikan dia payah. Dalam menjalani atau jalan eh, atau dalam perjalanan safarnya. Tidak menjadikan dia payah dalam perjalanan safarnya. Fa in alai maka jika dia kepayahan ketika puasa pada waktu safar ya, au robihi atau puasa yang dia lakukan bermudorot baginya ya, bermudorot bagi kesehatannya mungkin ya dan seterusnya fal fitru fi haqqihi afdal maka berbuka untuk orang yang seperti ini ya, itu lebih utama berbuka ketika safar bagi orang yang seperti ini itu lebih utama bagi orang yang apabila safar ah, puasa ketika safar akan disertai masyakoh kepayahan disertai mudorot ya nah maka yang seperti ini berbuka baginya itu lebih utama daripada berpuasa akhzan birrukhsah dalam rangka untuk mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya. Apa dalilnya? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safari rajulan sha'iman qad dhullila alaihi min syiddatil har. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat eh, seseorang berpuasa ketika safar yang orang ini eh, telah dipayungi oleh manusia. Dikerumuni. Ya. Saking kepayahannya, ya. dia payah karena puasa ketika safar sehingga dikerumuni. Ya. Min karena eh, panasnya matahari. Karena sangat panasnya terik. Sehingga orang yang dikerumuni dan di Naam dilindungi. Fatajma'un nas haula, Manusia berkumpul di sekelilingnya. Ya, ini orang kenapa ini? Ya. Kayak orang mau sekarat. Ya. Karena memasakkan diri puasa ketika safar. Fakallah Sallallahu maka di saat yang seperti ini ya, melihat orang yang seperti ini yang kepayahan puasa ketika safar maka beliau bersabda laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan ya, berpuasa ketika safar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. <coughs> Beliau bersabda dengan sabda seperti ini ketika melihat orang tadi yang memaksakan diri berpuasa ketika safar sehingga dia kepayahan. Ya. Nah, <coughs> kemudian mana yang lebih afdol ketika safar? Puasa atau berbuka? Nah. Maka sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi dirinci. Jika dia berpuasa akan mengalami kepayahan, ya, masyakkah, bermudorot baginya, maka lebih utama baginya berbuka ketika safar. Namun jika ya, dia kuat, ya, orang kuat puasa ketika safar, perjalanan yang dia tempuh nggak ngaruh, ya udah biasa ya. Nah, kuat berpuasa ketika safar ya. dia tidak mengalami kepayahan sama sekali tidak bermudorot baginya sama sekali maka yang lebih afdol bagi orang yang seperti ini adalah berpuasa ya. walaupun dia boleh berbuka karena safar ya cuman yang lebih utama baginya adalah berpuasa apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Darda. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Qal beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid min syahr Ramadan." Wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah panas yang terik. Di bulan Ramadan. Dan di antara kami, kata Abu Darda, tidak ada yang puasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibnu Rawaha. Nah, karena beliau mampu. Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha ketika itu mampu untuk berpuasa. Nah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. <clears throat> Sehingga berdasarkan hadis ini Sebagian para ulama menyatakan Jika seorang musafir kuat ya, Tidak termudoroti dengan puasa dan Tidak mengalami masyakoh kepayahan Ketika puasa Waktu safar ya, Maka lebih utama baginya adalah berpuasa Karena yang demikian itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha ya, pernah dilakukan Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha Dan juga e, berpuasa akan lebih mempercepat apa? Keluar dari zimmah, keluar dari naam e, kewajiban. Ya, selesai kewajibannya. Ya, beda kalau dia berbuka kemudian nanti mengkodok otomatis masih ada kewajiban nah, yang seperti ini mempercepat pelaksanaan kewajiban terus yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fastabikul khairat bersegeralah kalian dalam kebaikan nah. dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian ya, untuk meraih ampunan dari Rob kalian dan juga jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan disunahkan untuk oh, berlomba-lomba dalam amal soleh, dalam kebaikan. Dan disunahkan untuk bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nundanya. Nah, maka orang yang kuat, puasa ketika safar, ya, tidak mengalami kepayahan dan tidak mengalami mudorot, nah maka yang lebih afdal baginya adalah berbuka. Adapun orang yang mengalami kepayahan ketika puasa dan juga akan termudoroti ketika puasa, ketika safar, maka yang lebih afdal baginya adalah berbuka. Taib. <clears throat> Selesai dari uzur yang kedua dari uzur-uzur. Nah yang membolehkan berbuka di siang Ramadan yaitu safar Kemudian Bolehkah seorang yang mukim yang dia mau safar dia meniatkan berbuka di malam harinya besok mau safar nih sehingga dia niat ah besok nggak puasa besok mau safar bolehkah seperti ini tidak diperbolehkan baginya meniatkan berbuka ya karena dia masih mukim. Maka wajib baginya masih meniatkan puasa besok. Nah, sampai dia apa? Betul-betul jelas safar meninggalkan kampungnya atau tempat tinggalnya. Baru dia boleh ber, berbuka. Nah, adapun ketika belum, ya, besok mau safar maka tidak boleh meniatkan berbuka harus dan wajib dia masih meniatkan puasa sampai dia safar. Karena safar itu dengan amalan, dengan perbuatan, ya. bukan dengan niat. Ya. Kalau mukim cukup dengan niat. Ya. Saya niat mukim cukup. Ya. Tapi kalau safar itu dengan amal, dengan perbuatan, dengan gerakan. Kemudian orang yang safarnya safar nazil. Taib. Ada sedikit perbedaan atau ada perbedaan antara safar yang jad disair dengan safar yang nazil. Kalau safar yang jad disair yang jalan terus, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana terus jalan, ya. Dalam perjalanan maka ini boleh mengkosor sholat dan berbuka selama perjalanan walaupun perjalanan ditempuh dalam sekian bulan ya. misalkan safar dari sini ke Jawa Timur jalan kaki misalkan nah, ditempuh sekian bulan misalkan maka selama itu ya, atau, boleh dia berbuka nah Adapun safar nazil, safar yang e, menetap di suatu tempat, ya, misalkan dari sini ke Bandung, ya, mau satu pekan, ya, habis itu pulang, ya. Nah, <coughs> atau dia mampir di Bandung ya, sekian hari. Ya. Ini safar nazil. Safar nazil, ya, jika dia nazil di tempat tersebut empat hari ke bawah empat hari ke bawah maka dia boleh mengkosor sholat dan boleh berbuka di siang Ramadan misalkan niat di tempat tersebut empat hari <coughs> maka boleh berbuka dan mengkosor sholat adapun jika <coughs> lima hari ke atas sepekan dua pekan seterusnya maka dia termasuk mukim hukumnya ya, tidak boleh mengkosor sholat ya, dan tidak boleh berbuka di siang Ramadan ya, dan ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala <clears throat> Kapan seorang boleh untuk berbuka ketika safar? <clears throat> ketika orang safar nih. Kapan dia boleh berbuka? <clears throat> Sebagian para ulama berpendapat boleh dia berbuka ketika telah meninggalkan rumah-rumah kampungnya rumah-rumah kotanya atau kampungnya ya, udah melewati batas kampung ya, atau batas daerahnya ada dilewati ya, rumah-rumah ya, yang ada di kampungnya atau di kotanya udah terlewati udah nggak kelihatan <clears throat> maka barulah dia boleh berbuka <clears throat> dalilnya ayat faman syahidamin minkum musyahr Dan sebagian para ulama yang lain boleh berbuka ya, bagi orang yang safar sejak dari rumahnya ketika telah bersiap-siap. Ya. Nah, sudah siap-siap, sudah nah, menyiapkan perbekalannya dan seterusnya, sudah mau jalan. <coughs> Mulai dari situ boleh dia berbuka. Berdasarkan hadis Muhammad bin Ka'ab atau riwayat Muhammad bin Ka'ab bahwasanya beliau mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah siap-siap untuk safar. Ya, telah mempersiapkan kendaraannya ya, untuk safar dan telah pakai baju safar. Ya. Kemudian beliau meminta makanan. Ya, sudah pakai baju safar, sudah siap kendaraannya, ya, bekalnya sudah siap. Baru beliau meminta makanan dan beliau pun makan. Nah. Kemudian Muhammad bin Ka'ab mengatakan, aku bertanya kepada beliau, sunnah? Apakah ini sunnah? sunnah ya. sunnatun. Iya, ini sunnah. Kemudian beliau setelah makan naik kendaraannya langsung berjalan safar. Nah, hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Daruqutni. Naam alaihi marahmatullah. Naam. <clears throat> Sehingga dengan riwayat ini ya, Sebagian para ulama berpendapat Boleh berbuka sejak dari rumah Ketika dia telah siap-siap untuk safar Sudah pakai baju safar Kendaraan sudah siap Baru dia berbuka Dan ini pendapat yang direjikan oleh Syekh Mukbil Rahimahullahu ta'ala <coughs> Kemudian orang yang Dia e, berbuka ketika safar kemudian nyampe di kampungnya masih siang Ramadan, apakah dia wajib menahan diri dari makan dan minum? Nah, jawab tidak wajib. Boleh dia makan dan minum karena dia telah berbuka ketika safar, ya. Safar dari Bandung pagi, buka dia. Sampai ke sini misalkan siang, ya. maka ketika sudah tempat sampai tempat tinggalnya boleh dia berbuka. Nah, hanya saja hendaknya tidak terang-terangan ya di rumahnya ya, sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada tuhmah nantinya tidak ada tuduhan ini dan tuduhan itu yang akan memudaratkan kehormatannya nah kemudian juga jika kasus yang seperti tadi ya kasus seperti tadi pulang ke rumah jadi safar sudah berbuka pulang ke rumah dalam keadaan masih siang dan kebetulan ketika itu istrinya baru selesai dari haid ya maka boleh keduanya melakukan hubungan ya tidak dilarang walaupun di bulan Ramadan nah karena kondisinya tadi dia sudah berbuka ketika safar dan istrinya kondisinya baru selesai haid baru suci dari dari haid kemudian ada lagi kondisi dia puasa ketika safar puasa ketika safar sampai di tempat tinggalnya, sampai rumahnya masih siang. Maka orang seperti ini wajib meneruskan puasanya karena ketika safar dia masih berpuasa. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.